Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kita beralih kepada pembahasan Anwa'us Syirkil Akbar yaitu jenis-jenis kesyirikan besar. Berkata penanya, hal nastagithu bil amwati awil qaibin. Apakah kita boleh beristighatsah dengan orang-orang yang telah meninggal dunia atau orang-orang yang gaib yang tidak berada di hadapan kita? Maka dijawab oleh beliau rahimahullahu taala la nastaghitsu bihim bal nastaghitsu billahi qala Allah taala walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya'in wa ma dalam surat Nahl pada ayat ke-20 Beliau berkata rahimahullah bahwa kita tidak boleh beristighafah dengan orang-orang yang telah meninggal ataupun orang-orang yang masih hidup namun dia tidak berada di hadapan kita berada di negeri yang jauh maka tidak boleh kita beristighatsah kepada mereka akan tetapi kita beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala istighatsah adalah mengadukan nasib seseorang ketika dia ditimpa musibah. Maka dia mengadu, beristighatsah dengan musibah yang menimpanya tersebut. Apakah boleh dia beristighatsah dengan orang yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup namun tidak ada di hadapannya? Maka jawabannya tidak dibolehkan. Akan tetapi beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara Dalilnya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl pada ayat ke-20. Walladzina, la, walladzina yada'una min dunillah. Orang-orang yang mereka itu berdoa kepada selain Allah Ta'ala, la yakhlukuna syai'an. Mereka itu tidak bisa menciptakan sesuatu. Akan tetapi hum yukhlaqun. Mereka itulah yang diciptakan. Amwatun ghairu ahya. Mereka sudah meninggal dunia dan tidak lagi hidup Wama yash'uruna ayyana yub'atsun dan mereka tidaklah mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, istighatsah adalah salah satu bentuk ibadah, salah satu bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berdalilkan dengan ayat ini karena dia adalah merupakan salah satu jenis ibadah sebagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada istighafah mengandung doa, permintaan, permohonan, pengaduan barakallahu fikum. Maka yang demikian itu ibadah yang dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluk apalagi yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup namun dia tidak ada di hadapannya. Naam, barakallahu fikum, meminta tolong kepada orang yang mampu untuk melakukan permohonan atau permintaan kita tersebut, permintaan tolong kita tersebut, itu boleh. Nah, selama orang itu ada di hadapan kita dan dia mampu untuk melakukannya. Atau yang bisa dilakukan oleh makhluk. Ya, adapun meminta untuk keselamatan jiwa barakallahu fikum atau berdoa dengan sesuatu yang tidak mampu diwujudkan oleh makhluk, maka itu berarti kekhususan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibenarkan kepada makhluk. Maka beristighatsah kepada selain Allah taala itu adalah termasuk kesyirikan. Bahkan syirkun akbar. Oleh karena itu beliau memasukkan dalam pembahasan anwa'u syirkil akbar. Yaitu jenis-jenis kesyirikan besar. Kemudian juga beliau berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala di dalam suratul Anfal pada ayat ke-9. Id rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian beristighfar kepada Rabb kalian, fastajaba Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya istighfar tersebut. Ya, kepada siapa Rasulullah dan para sahabat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Rabb kalian. Fastajaba Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan istighfar kalian tersebut yaitu anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin bahwa aku menolong kalian dengan mengutus seribu malaikat yang berbaris. Barakallahu fikum. Dalam ayat ini adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh para mufassirin seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan yang lainnya bahwa ayat ini adalah kisah dalam perang Al-Badr. Ya, dalam perang Badar uh, eh, pasukan Rasulullah bersama kaum muslimin itu berjumlah 300 kurang lebih ya 300 sekian sementara musyrikin 1000 lebih maka ini uh, jumlah yang tidak sebanding ya maka Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam memandang kepada para sahabat. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiblat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yakni beristighatsah. Naam. Maka beliau berdoa, Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Allahumma intuhlika hadhil asabata min ahli al-Islam fala tu'badu fil ard abadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, wujudkanlah janjimu kepadaku." Allahumma ya Allah, jika engkau membinasakan kami, yakni kaum muslimin, kaum mukminin yang bersama beliau alaihi salatu wassalam yang jumlahnya sedikit ini, fala tu'badu fil ard. Maka setelah itu engkau tidak lagi disembah di muka bumi ini Ya Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa terus mengulang-ulangi doa tersebut mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai karena terus Rasulullah mengulangi sampai selendang beliau terjatuh dari kedua pundaknya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengambil selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut lalu memberikan kepada Rasulullah dan beliau mengatakan ya Nabi Allah kafaka munasyadataka rabbak fa innahu sayunjiz laka ma wa'adak fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi ayah maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya Nabi Allah wahai Nabi Allah cukup doamu cukup dendangan doamu yakni istighosahmu yang telah berulang-ulang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan janjinya kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yakni dalam suratul Nahl uh, dalam suratul Anfal pada ayat ke-9, "Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Naam, yaitu ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah taala mengabulkannya dan mengutus seribu malaikat yang bersusun-susun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulullah dan para sahabat, para kaum mukminun yang bersama beliau alaihi salatu wassalam. Walhasil barakallahu fikum kita perhatikan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam peperangan-peperangan mereka, di dalam jihad-jihad yang mereka tegakkan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan jumlah yang sedikit. Yang jauh dibanding dengan jumlah kaum kufar musyrikin. Namun Allah taala menolong mereka disebabkan karena akidah mereka yang benar. Barakallahu fikum cara mereka beribadah kepada Allah yang benar, tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung bid'ah-bid'ah, tidak mengandung khurafat, mukhalafah syar'iyah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan janjinya kepada mereka. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Sesungguhnya jan, janji Allah, Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Yaitu ketika kaum mukminun muslimun, muslimat, mukminat benar-benar menegakkan agama Allah dengan baik di atas akidah tauhid yang benar, di atas ibadah yang benar, di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ingin membandingkan di zaman kita sekarang ataupun di zaman-zaman yang akan datang. Barakallahu fikum akhiruz zaman ini di mana banyak kaum muslimun yang menegakkan jihad namun Allah Subhanahu wa taala tak kunjung mengabulkan kemenangan bagi mereka. Tentunya tidak lain dan tidak bukan jawabannya adalah karena cara kalian berjihad berbeda dengan cara yang ditegakkan oleh Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Kalau saja sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mereka manusia terbaik, kadang-kadang mereka kalah dalam peperangan. Nah, terkadang. Namun Allah Ta'ala itu adalah menjadi hikmah dengan takdir Allah Ta'ala untuk menjelaskan dan memahamkan kepada umat setelahnya bahwa sebab kekalahan itu karena adanya pelanggaran syariah. Kita perhatikan dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala kekalkan di dalam Al-Qur'an. Idza ajabatkum kathratukum wa yawma Hunain idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Ila akhiril ayat. Ketika mereka ujub pada hari Hunain, perang Hunain. Ya, ketika para sahabat muncul dalam benak mereka sifat ujub yaitu bangga dengan jumlah yang besar Ida ajabatkum kathratukum kata Allah tatkala kalian kagum bangga dengan jumlah kalian yang berlebih banyak daripada kufar di perang Hunain ternyata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hasil yang lain yang tidak dibayangkan oleh para sahabat. Kekalahan. Barakallahu fikum. Apa sebabnya? Kata Allah Ta'ala karena munculnya sifat ujub. Yaitu sifat bangga. Yang identik dengan sombong. Maka Allah hendak membeli pelajaran kepada kita semua bahwa pertolongan Allah Ta'ala berbanding lurus dengan kekuatan iman, kekuatan ibadah, kekuatan tauhid, kekuatan sunnah dari setiap muslim-muslimah. Sehingga demikian itu pula besar dan kecilnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kalau sahabat bisa kalah dengan sebab pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kaum muslimun? Barakallahu fikum. Sebagian mereka berjihad bergabung bersama kaum Syiah Rafidah. Bagaimana Allah menolong kaum Syiah Rafidah? Mereka mencela para sahabat, bahkan mengkafirkan Abu Bakar, Umar. Barakallahu fikum. Mereka melakukan berbagai kemungkaran-kemungkaran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong jihad tersebut? Jihad kalian kalla wa Sekali-kali tidak amatlah jauh barakallahu fikum. Oleh karena itu, kaum muslimun hendaklah memahami hal ini. Nam, di zaman kita sekarang, sebagai munasabah dengan ayat ini, saya ingin menyinggung dan menjelaskan sebagai peringatan dan sebagai nasihat buat seluruh kaum muslimun dan khususnya para mujahidin yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekedar bermodal dengan keberanian saja Naam, insya Allah kaum muslimun seluruh mereka dengan jihad mereka mencari syahid yaitu ingin mati syahid dan itu cita-cita yang tertinggi barakallahu fikum kita mati kepada menghadap kepada Allah dalam keadaan syahid dijamin dengan surga Allah diberikan 70 sekian bidadari dapat menolong memberi syafaat kepada 70 sekian keluarga keutamaan jihad tidak tersamarkan dalam Islam Barakallahu fikum. Namun ibadah yang mulia ini yang merupakan puncak amalan Islam jangan dirusak dengan kejahilan, dengan kesyirikan, dengan bid'ah, dengan berbagai kemungkaran-kemungkaran, penyelewengan-penyelewengan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Di zaman sekarang sebagian mereka dengan emosional saudara kita yang terbunuh di Palestina dan di berbagai tempat yang lainnya, kita semua tentunya bersedih. Dan ahlu sunnati wal jamaah yang paling bersedih dengan kejadian yang semisal dengan ini. Karena kita semua tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi perumpamaan bagi kaum muslimun, muslimat, kal jasadil wahid, Mathaluhum kamathalil jasadil wahid. Yani mathalul mu'minina fi tawaddihim wa, tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. ida ishtaka minhu udwun tada'a alaihi sairul jasadi bil bisahari bisahari wal humma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang-orang yang beriman itu dalam kasih sayang, dalam saling cinta, saling rahmat sesama mereka adalah permisalannya seperti satu jasad. Jika salah satu anggota jasad itu mengeluh sakit, maka seluruh jasad yang lainnya merasakan sakitnya. Itulah perumpamaan kaum mukminun, kaum mukminat barakallahu fikum. Sehingga ketika saudara kita didolimi, dirampas hak mereka, bahkan ditumpahkan darah-darah mereka, maka seluruh kaum muslimun merasa tersakiti pula dengan itu. Itu wajib barakallahu fikum. Namun bukan berarti setelah itu kita melakukan tindakan-tindakan yang menyelisihi syariah atau dengan emosional memberi fatwa-fatwa yang melanggar dan menyelisihi dari fatwa-fatwa para ulama. Ulama ahlu sunnati wal jamaah. Sebagian mereka memfatwakan wajib seluruh kaum muslimun dimanapun berada untuk datang berjihad di Palestina dengan berbagai upaya apa saja. Mereka bisa datang membantu saudaranya. Sebagian mereka mengatakan, Waliyadubillah, menuduh secara tidak langsung bahwa kaum muslimun yang tidak bergerak, yang tidak tergerak dengan kasus Palestina, kaum muslimun di sana, mereka ini orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum disebabkan karena dia tidak mendengung-dengungkan jihad. Dia tidak mendukung fatwa untuk wajibnya berjihad. Nah, kita butuh bimbingan para ulama. Jihad lahu ahkamuhu. Jihad memiliki hukum-hukum dan memiliki kawaid, kaidah-kaidah barakallahu fikum. Dan yang ma'ruf bahwa jihad itu dipimpin, diarahkan oleh waliul amr, oleh pemerintah, penguasa. Ketika penguasa menyeru untuk berjihad, maka wajib kita semua berjihad. Tidak boleh menjadi orang yang penakut. Barakallahu fikum. Dikarenakan ketika pemerintah menyeru jihad itu, maka kita semua wajib untuk taat. Akan tetapi, jika jihad itu diserukan oleh individu per individu, maka itu melanggar adillah, melanggar fatwa para ulama. Barakallahu fikum. Naam, sehingga semuanya butuh dengan ilmu syariah, butuh bimbingan para ulama. Naam, sekali lagi, yang mampu untuk kita lakukan adalah yang pertama, kita banyak mendoakan saudara-saudara kita dalam sujud-sujud kita, dalam sholat-sholat kita, dalam segala kesempatan. Kita doakan saudara-saudara kita agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi jalan keluar, diberi pertolongan, diberi taufik yang pertama agar mereka mengenal cara beribadah, mengenal niat yang benar, cara beribadah yang benar, cara berjihad yang hak, Semoga Allah memberi taufik kepada mereka semua. Sehingga ketika mereka terbunuh, ataupun tidak terbunuh, maka semuanya dalam keadaan baik. Barakallahu fikum. Ketika mereka terbunuh di atas syariat Allah, di atas kebenaran, maka mereka mati dalam keadaan baik insyaallah husnul khatimah. Jika mereka hidup, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi istiqamah. Barakallahu fikum. Itu yang terpenting untuk kita doakan saudara-saudara kita semua. Naam, dan semoga Allah Ta'ala memuliakan Islam dan kaum muslimin dan menghancurkan dan membinasakan syirik, kekufuran dan musyrikin, kafirin dan berbagai jenis-jenisnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian ikhwani fidina azzakumullah. Sekali lagi, sekian banyak pelajaran di dalam dalil Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa jihad yang kedua yang saya ingin tambih, ingatkan bahwa jihad juga disyaratkan kemampuan, kekuatan. Nah, dan ini kita ketahui barakallahu fikum di dalam Al-Qur'an Wa lakum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwakum wa aduwallah. Persiapkan kekuatan-kekuatan kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Apa? dari kuda yang terlatih, dari uh, pelatihan-pelatihan, fasilitas dan sebagainya. Persiapkan. Nah, oleh karena itu ketika Rasulullah berada di Makkah 13 tahun kurang lebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menyeru kaum muslimin pada waktu itu untuk berjihad melawan musyrikin kufar Quraisy karena memang Rasulullah belum memiliki kekuatan. Fase Makkah belum terbentuk kekuatan. Sehingga jihad itu disyariatkan oleh Allah. Yaitu pada fase Madinah setelah hijrah. Dan setelah terbentuk kekuatan. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk berjihad. Barakallahu fikum di sini dalil bahwa jihad itu memiliki hukum dan batasan-batasan. Ketika kaum muslimun dalam keadaan lemah dan kufar memiliki kekuatan yang berkali lipat berganda, maka tidak dibolehkan melakukan sesuatu yang bisa memancing emosional musuh, yang bisa memancing kemarahan musuh sehingga dia membinasakan kaum muslimin. Nah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesesuaian peperangan-peperangan di sebagian peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat seperti sahabat Hudzaifah pada perang Kondak dan yang lainnya melarang untuk melakukan sesuatu yang bisa memancing pada kondisi di mana musuh memiliki kekuatan dan kaum muslimun masih lemah maka Rasulullah SAW melarang Naam la tad'arhum jangan engkau memancing Naam kemarahan membuat kerusuhan, memancing kemarahan dan emosional mereka. Ya. Barakallahu fikum. Maka di zaman kita, naam, ini penting untuk kita mengetahui hukum-hukum jihad dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya menerapkan dan mewujudkan jihad-jihad mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan. Nah, selanjutnya ma'asyiral muslimin ayol ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an kembali kepada pembahasan kita juga penulis rahimahullah taala menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan istighatha ya hayu ya qayyum bi rahmatika aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ainin. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Hayyu ya Qayyum." Wahai Engkau ya Allah yang Maha Hidup dan Maha Tegak. Hidup lawannya mati dan tegak lawannya lelah atau capek. Allah Subhanahu wa taala tidak mati dan tidak lelah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan Maha tegak. Tidak pernah lelah. Maka dengan sifat al-hayy, al-haya dan sifat al-qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala kita berdoa semoga ke, nah, ke, hanya kepadamu ya Allah itu aku mengadukan nasibku aku mengadukan urusanku atau perkaraku maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa ini beristighotha hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Hayyu Ya Qayyum rahmatika astaghithu. Dengan rahmatmu aku beristighotha kepadamu. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah seluruh keadaanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Dan janganlah engkau mewakilkan nasibku sekejap mata pun kepada diriku sendiri. Tetapi <clears throat> kita selalu mewakilkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, itulah istighatsah yang merupakan ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala melanjutkan pada pertanyaan yang Kedua, yaitu hal nastaghitsu bil ahya. Apakah kita beristighatsah kepada orang yang hidup? Yang hidup kemudian dia mampu berada di hadapan kita dan mampu melakukan ya apa yang kita minta. Nah, maka ini perkara yang uh, nah, musyahadah yang kita jalani dalam kehidupan kita, yaitu manusia makhluk sosial membutuhkan saling tolong menolong satu dengan yang lainnya dalam hal-hal yang mereka mampu mewujudkannya. Barakallahu fikum. Maka yang demikian itu perkara adi, perkara kebiasaan ya di kalangan manusia dan merupakan tobiah manusia yang membutuhkan satu dengan yang lainnya dan itu tidak masuk dalam makna istighotha yang bermakna ibadah yang wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana meminta tolong isti'anah yang Allah taala menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan bukan berarti meminta pertolongan kepada sesama manusia dalam hal-hal yang manusia itu mampu untuk melakukannya itu tidak dibolehkan. Ya, tidak demikian barakallahu fikum. Maka sama dengan mana istighatsah. Oleh karena itu di sini beliau berdalilkan dengan uh, firman Allah taala dalam suratul Qasas terkait dengan kisah Musa alaihi salam. Allah taala berfirman, "Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqada alaihi maka seseorang yang hendak dibunuh ya oleh orang lain yang mengejarnya <clears throat> maka dia fastaghathahu alladhi min syi'atihi ya dia meminta tolong kepada Nabi Musa agar dia ditolong dari musuhnya yang hendak membunuhnya maka Nabi Musa alaihissalam menolongnya, fawakazahu, ya karena orang itu terus mengejar, maka Nabi Musa tidak sengaja meninju, ya fawakazahu meninju orang tersebut, <clears throat> fakodo alaihi Musa. Ternyata orang itu meninggal. Naam. Ya, yakni dia mati dengan pukulan Nabi Musa alaihissalam. Walhasil di sini sisi pendalilannya bahwa Nabi Mu, orang tersebut meminta tolong dengan kata istighatsah kepada Nabi Musa alaihissalam dan Musa <clears throat> alaihissalam <clears throat> mengabulkan atau mewujudkan permintaan orang tersebut. Maka ini istighatsah yang boleh yaitu dalam hal perkara yang dimana makhluk atau manusia mampu melakukannya. Nah, mampu untuk mewujudkannya. Berbeda misalnya ketika kita minta hujan, ya, kita minta kepada manusia, manusia tidak mampu menurunkan hujan. Ya, beristighatha kepada manusia dalam meminta hujan, hal itu tidak mampu dilakukan oleh manusia. Maka itu istighatha yang syirik. Barakallahu fikum. Begitu pula dalam isti'anah, meminta tolong. Dalam hal-hal yang makhluk itu tidak mampu melakukannya, maka juga tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fillah azzakumullah wallahu taala a'lamu bisawab, karena waktu salatul isya fa insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya <clears throat> lebih kurangnya saya mohon dimaafkan barakallahu fikum kita tutup dengan kafar majelis Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.